والشاكرين والحمد لله رب العالمين حجرين جماعة مجلس تعليم رحمكم الله الحمد لله كتاب bersyukur من أجل الله سبحانه وتعالى bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberi kita nikmatnya Di antaranya yaitu nikmat sehat dan kesempatan sehingga dengan nikmat sehat dan kesempatan ini kita masih ada waktu untuk memperbanyak dan mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan melaksanakan amal-amal yang soleh. <clears throat> Hadirin jamaah majlis taklim rahimakumullah. Insyaallah kita masih akan melanjutkan uh, pengajian kita dan kita masih membahas syarat-syarat syahadat yang kemarin sepekan yang lalu sudah sampai di yang keenam yang keenam. HP-nya siapa yang beli? Ya. Kemarin kita sudah menyampaikan syarat syahadat yang keenam yaitu ikhlas dengan baru beberapa dalil ya. Ya, baru dua dalil, yaitu Ya, kelas. Ya, untuk sekedar mengingatkan kembali dan mungkin bisa dibantu syarat-syarat syahadat mulai dari yang pertama yaitu ilmu yakin menerima nah, menerima setelah itu takluk ya atau ya takluk yang kelima sidik jujur nah, yang keenam ikhlas ikhlas masing-masing sudah kita bahas dengan dalilnya masing-masing maka kita akan melanjutkan syarat syahadat yang keenam yaitu ikhlas. Dalilnya yaitu firman Allah S.W.T dalam surat Al-Bayyinah ya ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a. Ya, wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka itu pada hakikatnya tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali mukhlisina lahuddin. Nah ini. Ya, jadi ayat ini Allah menjelaskan hakikatnya manusia itu tidak diperintahkan beribadah kecuali ada dua syarat ini. Maka ibadah itu ternilai. Yaitu yang pertama mukhlisin ikhlas, yang kedua lahuddin dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ad-din. Ya. Mukhlisina lahuddin. Jadi apapun bentuk pengabdian kita dalam kehidupan ini, kalau tidak ada dua syarat ini, maka tertolak. Yaitu ikhlas menyangkut niat, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kemudian cara melaksanakan itu harus cocok dengan petunjuk Rasulullah SAW. Harus eh, cocok. Ya, nggak cukup niat saja. Nah hari ini banyak orang melaksanakan ibadah. Banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Ya, dia merasa niatnya baik, tapi dia tidak tahu. Ya, kalau yang dilakukan itu tidak ada contohnya. Ya, niatnya baik. Ya, saya kasih contoh kecil saja. Saya kasih contoh kecil saja dalam kematian. Ya. Dalam kematian itu biasanya di mana-mana itu ada orang mati ngaji. Benar. Di kampung-kampung ya. Pokoknya kalau kita lewat kampung ada ngaji mana-mana, ah, mati itu. Ada kematian itu. Itu ya. Ngaji mati. Ngaji. Ya. Nah, ini kalau umpama kita beritahu, itu tidak ada contohnya. Kita mengaji di depan orang yang sudah mati. Kalau ada contohnya, sudah pasti yang mencontohkan dahulu Nabi kita. Nabi kita itu sebelum beliau meninggal, duluan beberapa orang istrinya meninggal. Bahkan duluan anaknya meninggal. Kalau hal tersebut baik, pasti sudah ditontonkan. Ada riwayatnya jelas. Tetapi hari ini, bila itu kita sampaikan, kita beritahu, apa jawaban orang-orang? Eh, Tahu ikan kakak ya rayu metahore. Eh. Ya. ya. Ya kita kan niatnya baik. Baca Quran. Kok dilarang gitu. Nah itu. Akhirnya yang terjadi otak-atik otak ini. Pakai akal. Ya, dari padang pado minta hujan ngaji. Gitu. Nah ini seolah-olah benar, tapi sebetulnya tidak benar. Lepas dari daripada mengaji itu baik. Pasti baik ngaji. Tapi bukan tempatnya. Karena bukan tempatnya itulah menjadi tidak. Jadi amal yang tidak bersesuaian dengan contoh dan perintah itu yang dikatakan bid'ah. Ya, man amala laisa bihi amruna bahwa tentunya. Siapa yang melaksanakan amal yang saya tidak pernah perintahkan tentang amal itu, maka dia tertolak. Niatnya sudah ikhlas tapi nggak ada perintah tertolak. Ya, maka benar kata Al-Fuzal bin Iyad itu, sesungguhnya sesuatu amal, jika dia ikhlas, tapi tidak benar, maka tertolak dia. Ya. Al-Fuzal bin Iyad ini seorang tabi'in, ya, seorang kodi dia, seorang hakim juga. Ya. ya. Seorang tabi, maaf, tabi'in, tabi'in, Al-Fuzal bin Iyad ini bukan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, kata beliau sesungguhnya sesuatu amal itu jika dia ikhlas, tapi tidak benar jalannya tertolak. Dan sebaliknya, jika dia benar jalannya, tidak ikhlas, maka tertolak. Maka sesuatu amal, sesuatu amal itu baru ternilai, maka dia harus berdiri di atas dua landasan itu. Ya. Ikhlas dan benar. Ya. Ikhlas dan benar, itu kata Al-Qudil Benia. Ini yang jarang bisa dipahami oleh orang. Ya. Orang menyangka, sudah benar ikhlas, saya ikhlas melaksanakan. Tapi dia tidak pernah berpikir, ya apakah amal itu ada contoh atau ada perintah ini tidak pernah dipikirkan. Ya. Maka syarat yang keenam itu yaitu uh, ikhlas. Ya, ikhlas. Dalilnya hadis lagi ya. Orang yang paling bahagia nanti ya. As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Ya. Orang yang paling bahagia nanti di sisi Allah Taala dan akan mendapat syafaat Rasul yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishon ikhlas min qalbi ikhlas dari hati ikhlas nah, ikhlas ini ya memang berat ya, berat jadi itu hadis sahih riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah jadi orang yang paling bahagia nanti dengan syafaatku yaitu kata Rasulullah sallallahu Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya ikhlas dari hatinya. Ya, ikhlas dari hatinya. Nah, dalil yang lain lagi yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 123. Ya, ini sudah dibaca. Rata-rata orang yang sholat harus dibaca ya ini. Biasanya. Ya. Ya. Bukan. Kulit Nasolati. Oh, salah ayat. Ya, periksa sekitar itu ya. Antara ayat pokoknya 120 ke atas. Ya, di sana Allah SWT menegaskan, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, ya. inna salati, sesungguhnya salatku. Ya, inna salati wa nusuki. Apa? Sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya hidupku, matiku, semua untuk hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah pernyataan kita itu? Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Benarkah? Nah, yang bisa menjawab diri kita sendiri. Ya. Jangan-jangan, na'udzubillah, hidup kita ini ya tidak kita tunjukkan kepada Allah. Ya. Ibadah kita tidak kita tunjukkan kepada Allah. Ya. Pengabdian kita bukan kepada Allah. Nah hari ini banyak pengabdiannya bukan kepada Allah. Kepada Allah nggak mau mengabdi. Tapi kepada manusia yang menentang Allah mengabdi. Coba berapa banyak orang sekarang mengabdi kepada air dan tanah. Air dan tanah. Coba. Pada air mengabdi dan tanah. Padahal subuh-subuh masih sumpah. Ya sholati wa nusudu lillahi Jam 8 berubah lagi. Nah itu. Saya sudah sampaikan pada negeri kami. Sampai terakhirnya tajimu negeri jiwa. Apa nggak bertentangan dengan tadi itu? Ya. Ini lagu ini pengarangnya kafir asli. Yang ngarang ini orang kafir asli. Tahu siapa yang ngarang? Siman Juntak. Sairnya musyrik tulen. Ya. Sairnya itu musyrik tulen. Tapi tidak disadari. Ya kan? Dengan pede baju seragam. Wah, kalau begitu khusuk dia. Tegap. Ya, tapi giliran sholat. Gitu. Ya. Nah itu. Dan pengabdian orang itu mestinya cocok dengan sumpahnya. Semua untuk Allah. Ya. Semua untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Ya. Jikalau sudah terjadi pengabdian dia, sudah selain Allah, nah berarti dia sudah tidak ada ikhlas, Tidak dikatakan ikhlas. Nah, ikhlas itu lawannya riak dan dan riak dan sum'ah. Ya, ikhlas itu lawannya riak dan sum'ah. Riak itu ingin dilihat orang. Sum'ah itu ingin di, didengar oleh orang lawannya riak, eh lawannya ikhlas yaitu riak dan maka kita berusaha dalam hidup ini beramal ini pertama itu luruskan niat dulu. Makanya kalau kita buka hadis pertama kita ketemu bab niat. Karena niat itu adanya di depan amal. Niatnya apa? Gitu. Ya, nah, dalam kitab kehidupan kita ini kita berusaha. Amal kita, perbuatan kita, perjuangan kita itu ikhlas. Kita usahakan ikhlas karena Allah, bukan yang lain. Ikhlas betul-betul karena Allah. Bukan karena yang lain. Dan orang baru bisa dikatakan ikhlas kalau dia berani menolak enam perkara ini. Yang mari sampai di situ. Orang baru dikatakan ikhlas kalau dia sudah berani menolak enam perkara ini tidak lagi menjadi pertimbangan bagi dirinya. Ya, yang pertama harta. Ya, harta, nama, pangkat, kemenangan, maju, mundur. Ini tidak lagi menjadi pertimbangan. Ya, dalam dia menikmati kehidupan, dalam beramal, dalam berjuang, itu tidak menjadikan enam perkara ini sebagai pertimbangan. Yang penting Allah ridho gitu. Ya. Dia melaksanakan amal, dia berjuang, berusaha lurus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang dicari itu apa? Ridhonya Allah. Mardotillah. Yang dicari hanya satu. Yang penting Allah ridho. Nah biasanya orang begitu banyak ditentang oleh orang. Ya, kalau dia berjuang, dia mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, ada banyak. Dia berdakwah mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, itu kadang-kadang banyak setan yang ganggu. Nah kalau ente begitu cara dakwahnya ya, nggak bisa kaya. Saya lain sudah punya rumah, punya <laughs> rumahnya banyak, mobilnya mewah. Kalau dakwah seperti ini saja yang nggak bisa katanya. Ya. Tidak bisa. Tidak dapat harta. Ya Kalau dakwah begini caranya zaman sekarang ini ya kita nggak dapat dunia. Maka kalau kita berusaha untuk ikhlas kita harus berani jawab. Nggak apa-apa biar miskin sampai mati. Ya miskin sampai mati nggak apa-apa. Ya daripada harus berdakwah liku-liku kiri kanan muka belakang mengikuti pesan sponsor ya yang ikuti pesan sponsor ya memang banyak duitnya dan biasanya laku begitu laris panggilan kalau dia bisa mengikuti pesan sponsor ya maka kita harus berani jawab kalau kita berusaha berikhlas miskin dan mati lebih baik yang penting lurus sepanjang Allah ridho miskin ah nggak apa-apa sampai mati miskin Gak apa-apa Ya. satu harta tidak menjadi pertimbangan ya yang kedua pangkat. Loh, kalau ente begitu terus modelmu nggak bisa naik pangkat. Nggak apa-apa, nggak naik pangkat. Nggak usah, nggak apa-apa. Banyak orang-orang di kantor-kantor. Kalau ente jujur begitu nggak naik-naik pangkat nanti. mah pegawai. Ini dari yang sudah terjadi loh ya. Ya loh. Kalau anda ini terlalu idealisme, enak bahasanya Seolah-olah benar bahasanya. Pinternya setan itu. Kalau Anda terlalu idealis seperti ini, gak bisa. Kan? Sekarang ini yang harus bisa miring-miring sedikit. Katanya. Harus bisa menyesuaikan diri. Kita ini harus bijaksana wal bijaksini. Ya. Bijaksana itu maksudnya menyesuaikan diri. Itu maunya orang-orang itu. Ya, kalau ketemu daun dia hijau, kalau ketemu tanah dia hitam, kalau ketemu tembok dia putih itu bunglon. Ya. Nah, kalau Anda terlalu idealis seperti ini, sekarang nggak bisa, Pak. Jangan nyerempet-nyerempet sedikit. Allah maha tahu. Ya. Anda mau jujur di kantor ini? Nggak bisa, katanya. Susah. Nanti kondisinya menurun. Istilah mereka kondisi. Kalau gak ikan gak beri kondite. Ya. Nanti kondisi Anda menurun. Gak naik-naik pangkat. Gak apa-apa, biar gak naik pangkat. Yang penting saya ini tidak dimurka ya Allah. Yang saya cari itu Allah. Nanti Anda bahaya, Anda kalau terlalu idealis begini, terlalu jujur. Coba lihat, terlalu jujur bahaya katanya. Nanti Anda bisa dipindahkan. Nah, di zaman kita sekarang ini, Pak, kalau utama ini di satu instansi, ada 25 karyawan, ada dua orang yang jujur, dua orang ini dianggap ancaman. Satu instansi, ada dua orang Dua orang ini jujur, betul-betul jujur. Yang dua orang ini disorot oleh yang 23 orang. anu anudain parah. Ya. Nanti ketahuan ada dia di sana. Ya. Dia repot rahasia di pilar. Pilar para rahasia ini. Ya. Begitu. Kong kali kong dengan atasan. Atasan bilang, repot anak buah ini. ya Terlalu idealis. Gitu. Nah kalau dua orang ini jujur, itu yang 23 tanah kepanasan. Dianggap mengancam stabilitas setan. Maka yang dua orang ini dipindahkan. Dipindahkan jauh-jauh. Ini sudah banyak terjadi. Ya karena apa? Terlalu idealis. Jadi baru yang benar itu dan dikatakan Islam yang rahmatan ya alamin itu ada itu ada yang namanya istilahnya bijaksana wal bijaksini. Ya mesti ada bijaksananya lah. Kita ini hidup di dunia. Ya bengkok-bengkok sedikit lah. Nanti kalau kita puasa baru kita istighfar. Minta Ini benar ini. Nah yang jujur itu ini. Ya, nggak naik pangkat. Jadi yang kedua, pangkat tidak menjadi pertimbangan. Ya, nggak naik pangkat sampai mati dia. Ya, yang penting Allah ridho. Ya. Yang ketiga nama baik, nama. Ya kalau Anda masih seperti itu model dakwanya itu ekstrim-ekstrim kata orang ya. Aliran ekstrim kata ekstrim kata orang. Wah terlalu keras nggak bisa. Anda yang tidak terkenal juga lihat dai-dai itu bisa lihat sikon dia. Ya sehingga karena bisa membaca sikon melejit namanya. Ya namanya naik. Terkenal dia. Ya, terkenal. Karena apa? Bisa menyesuaikan sikon. Nah yang ketiga nama, udah ndak ndak usah pakai nama-nama, ndak terkenal, tidak apa-apa. Ya, Umar bin Khattab itu jadi khalifah ndak ada yang kenal kalau dia khalifah. Ya, sampai ketika Umar bin Khattab itu mencari tahu keluar dari pintu mahkota Madinah di keterbatasan ingin mencari berita tentang pasukan yang diberangkatkan ke ke Parsi ketika menyerang di perang Qadisiyah itu. Umar itu menunggu ya utusan-utusan yang datang memberikan kabar. Ternyata yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Yang ditunggu-tunggu datang. Nah orang yang diutus ini orang yang tidak pernah kenal Umar. Ih. Akhirnya ketemu Umar dikejar. Anda mau kemana? Saya mau melapor ke Khalifah. Saya mau bawa kabar gembira. Si orang ini nggak mau turun di atas kudanya terus. Ketemu khalifah, menyampaikan pesan dari komandan. Iya. Nah Umar mengikuti sambil berjalan. Ini orang nih. Ini datang. Ya. Saya iya. mau menyampaikan kabar gembira tentang pasukan itu. Saya mendapat kemenangan. Ya. Dia, Umar ini dia, dia pegang tuh kali kekangnya itu. Ini orang nggak mau turun. Sampai akhirnya ketika dilihat oleh orang-orang, orang pada geleng kepala. Oh, ini kebangetan. Ayo diberitahu, sih kamu ini apa apa? Ya kenapa? Kamu ini bagaimana? Loh, ya kenapa? Apa salah saya? Saya ini mau ketemu Khalifah, mau melapor. Khalifah, Khalifah turun dia. Iya. Umar dengan tenangnya dia duduk di sebuah pohon tidur. Itu kebiasaan Umar, sering tidur siang di bawah sebuah pohon. Enak, nggak ada beban dia. Siapa yang kenal seorang khalifah? Ya. Sampai-sampai raja di Palestina ketika sudah diobrak-abrik oleh tentara Islam, ya, Kaisar Supernikus mau menyerahkan kunci Palestina. Dia nggak mau kalau diserahkan selain Umar. Dia minta Umar bin Khattab yang langsung menerima kunci itu. Karena dia seorang pemimpin. Pemimpin harus levelnya pemimpin. Tidak mau dia diserahkan kepada bawahan. Dia minta khalifahnya kaum muslimin itu datang. Hanya diutus-utusan, minta khalifah sendiri datang. Setelah beberapa lama perjalanan, Umar datang. Dia cuma membawa tiga sholatnya, keribah air minumnya, bekal secukupnya datang. Iya itu datang disambut oleh tentara Islam. Yang saat itu tentara Islam sudah berpakaian gagah. Karena apa? Pakaian itu didapat dari rampasan perang ketika sudah menaklukkan Mesir. Pakaiannya gagah-gagah. Gitu. Dipakai oleh tentara Islam untuk apa? Untuk menunjukkan kesombongan kepada musuh. Jadi kalau kita sombong sama musuh, harus. Jadi sama musuh jangan. <laughs> jangan. Tidak boleh kita. Sama musuh harus angkat kepala. Tak boleh menunduk. Ya, Islam itu mendidik begitu. Ya. Dan tentara Islam itu pakai maju, itu. Baju Ya, akhirnya oleh oleh pasukan Islam dibawa. Ya, masuk istana, ya, ketemu dengan Supernikus. Diberikan, ini khalifah saya. Lama dia. Ini khalifahmu. Dia jeli jeli kepala dia. Aduh, Khalifah kalian ini, iya ini khalifah saya ambil bukan teman. Heran nggak habis pikir. Ya. Dibawa dia, biar pakaiannya compang cantik. Akhirnya raja yang congkak itu menundukkan kepala luar biasa. Nggak terkenal. Ya orang sekarang ini maunya namanya kesohor ibarat. ya, mau minta terkenal alhamdulillah. Ya maka kalau kalau karena kita ingin ikhlas, kita lurus mengikuti Allah dan Rasulnya apa adanya orang mengatakan nama enggak, enggak terkenal sampai mati, enggak masalah. Yang ketiga, ya harta, pangkat, nama, ya tidak menjadi pertimbangan, kemenangan. Yang keempat, kamu enggak bisa menang kalau berjuang seperti itu, enggak bisa. Lain zaman Nabi. Sekarang zaman internet, sekarang zamannya Boeing. Kalau dulu onta. Ente mau berjuang seperti itu? Enggak bisa. Berjuang pakai cara-cara yang tidak? Enggak bisa. Sekarang ini berjuang ada metodenya. Yaitu lewat jalur. Parlemen. Ini baru kita. Jalur setan ini baru kita. Kalau begitu nggak bisa, nggak menang nanti. Ya. Paling banyak orang begitu. Dia mengakui orang yang berjuang. Iya betul, Anda betul. Itu ya, sama tujuannya. Cuman kalau pakai begitu, nggak bisa. Harusnya mengikuti ini, karena iramanya seperti itu. Ya, harus mengikuti mayoritas. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mau mengikuti tawarannya Abu Jahal CS, eh Muhammad, begini sajalah, karena dakwahnya sudah nggak bisa di apa dibendung, Ditawarkan begini aja Ahmad. Ya. Nah, bagaimana? Ya. Kamu saya angkat menjadi pemimpin kami. Ya. Kamu menjadi pemimpin kami. Diangkat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak. Ditawari harta, kami akan kumpulkan harta kami untuk kami berikan kepada Tidak. Yang ketiga ditawari wanita. Ini tiga ini ternyata tawaran ini berlaku sepanjang masa. Didudukan <laughs> harta Barangkali Muhammad kamu mau ya, mendapatkan istri yang cantik, kami akan carikan orang tercantik untuk kamu. Semuanya tidak. Kalau saat itu pemikiran orang sekarang ini bisa dibenarkan, nah dia tetap akan menerima tawaran itu. ya. Saya akan jadi pemimpin mereka. Nanti setelah saya berpuasa, saya akan warnai mereka begitu. Ya kan? Saya terima jadi pemimpin. Nah, kalau saya sudah memimpin, saya bisa mewarnai. Eh, ini was-wasnya setan. Ya. ya maka tidak ada Rasulullah menerima tawaran ditolak. Tolak. Ya. Kalah nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Daripada menang kita tidak diridhoi oleh Allah. Lebih baik ini kalah. Yang penting Allah itu. Ya. Yang keempat, kemenangan tidak menjadi. Yang kelima, maju. Gak maju-maju, gak apa-apa. Enggak maju-maju, gak apa-apa kalau seperti ini. Dikatakan orang kita gak akan maju-maju, enggak apa-apa. Kita dianggap mundur oleh orang yang penting maju di sisi Allah. Ya Yasabuna hinatan wa huwa indallahil azim. Orang menyangka kita ini dengan lurus, dengan jujur, hina di sisi Allah itu mulia. Tidak masalah. Mundur yang terakhir. kita akan mundur, tidak apa-apa mundur. Ya, mau maju kamu mundur tidak ada urusan. Yang penting Allah itu. Nah maka orang itu baru bisa dikatakan ikhlas kalau dia sudah berani menolak enam ini. Ya, tidak lagi menjadi pertimbangannya enam. Saya ulangi, yang pertama itu harta, yang kedua itu pangkat, yang ketiga itu nama, yang keempat itu kemenangan, yang kelima maju, yang keenam mundur, tolak. Yang penting Allah itu. Ikhlas itu yang penting Allah. Kan ikhlas itu berat memang. Ikhlas itu memang berat. dengan diucapkan tapi berat. Kalau kita renungkan satu hadis Rasulullah, kita ini ngeri Pak. Ya, kalau kita renungkan satu hadis Rasulullah yang ini, rasa-rasanya ya macam saya ini mungkin nggak mau lagi bicara depan, eh, nggak mau lagi saya dakwah. Ya, kalau kita renungkan satu hadis ini ketika Rasulullah mensifatkan orang orang yang ikhlas. Ya. Kata Rasulullah SAW, Tuba lil mukhlisi. Ya. Tuba lil mukhlisi. Alladzina idza ghabu lam yu'raf. Alladzina idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Humma sabihul hudan. Ya. Beruntunglah orang-orang yang ikhlas itu. Tuba lil mukhlisi. Beruntunglah orang-orang yang ikhlas itu. Orang yang bagaimana? Alladzina idza hadaru lam yu'rafu. Ya. Kalau dia hadir di tengah-tengah orang banyak, nggak dikenal dia. Kehadirannya nggak dikenal orang. al ya. Alladzina idha hadaru lam yu'rafu. Kalau dia hadir di tengah-tengah orang, nggak dikenal oleh orang karena tidak menonjol. Wa idza ghabu lakistaghadu kalau dia tidak ada di tengah-tengah kumpulan orang itu orang pun tidak mencari-carinya. Ya. Kalau dia hadir tidak menambah jumlah, dia tidak hadir juga tidak mengurangi jumlah. Tidak dikenal oleh orang. Iza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yastaghadu. Hum masabihul hudan. Ya. Minhum minhum tanjalisul fitnah fitnatil zulmah. Mereka itulah pelita-pelitanya petunjuk. Ya. Mereka itulah pelita-pelitanya petunjuk. Dan lantaran ada orang-orang seperti itulah Allah berkenan mengangkat fitnah yang gelap. Ya. Hadirnya dia tidak banyak dikenal orang. Kalau dia tidak ada pun, tidak dicari-cari oleh orang. Ya. Ini orang ikhlas. Adanya orang begitu itulah ya akan menjadi pelita-pelita bagi orang banyak. Dan lantaran adanya orang-orang seperti itulah, ya Allah itu berkenan mengangkat fitnah yang gelap. Ini kalau bisa dicontohkan, kalau bisa dicontohkan ini, guru-guru agama, eh, guru-guru yang mengajar sekolah, ya di pelosok-pelosok terpencil. Kan banyak guru-guru yang mengajar di pelosok-pelosok terpencil, memberikan pendidikan agama pada orang. Ya, dia berdakwah di tempat yang terpencil, tidak banyak orang tahu. Ya, dikenal oleh orang. Ya. Dia mengajarkan orang kebaikan, mengajarkan orang nilai-nilai moral. Di pelosok-pelosok di sana kehidupan sulit, tapi dia ikhlas, dia rela, dia dia persembahkan amalnya itu untuk mencari rita Allah. Gak terkenal namanya. Banyak tak orang yang seperti itu. Tidak diketahui orang dia. Dia berbuat di pelosok-pelosok ikhlas. Masya Allah. Ya. Kalau kita renungkan hadis ini, Pak, ya Allah, takut ya. Kita ini takut, ya. Takut, ya termasuk saya ini takut. Seolah-olah gak usah lagi lah dakwah. Ya. Kalau kita renungkan ini, gak usah lagi sudah kita ceramah-ceramah. Ngerti kan? Ya. Itulah orang ikhlas. Ya. Iza hadarulan yu'rafu wa iza hudulan Kalau dia hadir, tak banyak dikenal orang. Tidak ada pun, tidak ada yang mencari-cari. Mereka itulah pelita-pelita yang akan menerangi kegelapan. Dan lantaran ada mereka itulah Allah berkenan mengangkat fitnah yang gelap. Masya Allah. Ya. Nah itu. Ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu seperti itu gambarannya. Itu yang keenam. Ya. Ikhlas. Saya selesaikan sedikit ya. Saya waktu ya. Yang ketujuh. Yang terakhir. Syarat syahadat yang ketujuh yaitu al-mahabbah. Ya, mahabbah. Apa artinya? Cinta. Cinta. Apa maknanya? Dia menempatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas yang lainnya. Ya. Dia menempatkan kecintaannya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Bukan berarti dia juga tidak cinta kepada yang lainnya. Cinta, tetapi cinta kepada selain Allah itu ya tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahabbah. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu firman Allah taala surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi qaumal fasikin. Katakan ya Muhammad. Ini tujuannya bukan orang kafir, bukan. Untuk orang beriman. Katakan ya Muhammad. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, rumah tempat tinggal yang kamu senang tinggal di dalamnya, perniagaanmu, ya, harta benda yang kau miliki, ya, semua itu lebih engkau cintai ahadza ilaikum minallahi wa rasulihi. Yang delapan golongan tadi itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, sabar Rasul. Tunggu, Allah yang mengancam ini. Tatabaknasu. Hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai nanti Allah menurunkan keputusannya. Saya ulangi, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga-keluarga kamu, tempat tinggal yang kamu senang tinggal di dalamnya, rumah ya apa e, perdagangan yang kamu rugi daripadanya lebih engkau cintai yang delapan ini daripada Allah Rasul dan jihad di jalannya, kata Allah kata Rasul Hatta ya Allah bi'amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak ha? Ah, tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang lebih cinta yang delapan ini daripada Allah, Rasul, dan Jadi hati-hati. Bukan dilarang cinta harta, bukan dilarang cinta istri, anak, keluarga. Ya, cinta rumah. Ya, cinta dagang boleh. Itu fitrah. Tapi jikalau itu semua kita tempatkan di atas, lebih kita ahabba, ya ahabba, lebih dicintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Tunggu kata Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang lebih cinta yang delapan itu khidmat Allah, Rasul, dan berjalan di jalan. Ya. Kemudian Rasul pun, Rasul pun pernah diancam oleh Allah Taala. Ya, dalam salah satu hadis kunci, Ya Muhammad, hai eh, Muhammad, isma syi'ta, fa'inna mayyitun. Ya, wa hadis ma syi'ta fa'innaka mutarikuhu. Wa amal ma syi'ta fa'innaka majiyun. Hai Muhammad, isma syukta. Fa'innaka mayitun. Hai Muhammad, berbuatlah kamu sesukamu. Berbuatlah kamu semaumu. Tapi ingat, fa'innaka kamayitun. Kamu itu pasti mati. Nabi ini. Ya. Hadis kudsi didahului dengan menyebut nama Rasulullah. Ya Muhammad, isma syukta. Hiduplah semua semaumu kata Allah. Fa'innaka kamayitun. Ingat, kamu mati. Pasti mati. Apalagi orang sekarang ini. Yang belagu-belagu ini. Mati semua nanti. Yang sok-sok hebat, sok kuasa, mampus. Mati semua nanti. Ya. Lain agama itu. Kamu calon lahir. Pasti mati. Ya. Wahdid kamu kamu mutarikuhu. Cintailah apa yang hendak engkau cintai. Tapi ingat, satu waktu engkau pasti akan berpisah dari apa yang kau cintai. Cintailah apa yang hendak engkau cintai. Tapi ingat, kali waktu pasti engkau akan berpisah dari apa yang engkau cintai. Ya, boleh kita cinta apapun, tapi hati-hati. Yang kita cinta itu bakal kita tinggalkan. Pernah dengar bahwa Pak sekalian, ya, ada orang punya perusahaan bis yang jumlahnya ratusan. Ada kan? Ada. Pernah dengar kasusnya? Ya, umpama, umpama orang punya perusahaan bis, katakan di Eropa, kan di mana, kan gitu. Ya. ya, orang Islam itu. Dia punya perusahaan bis, ya, orangnya kaya, hartanya banyak, punya kunci gudang-gudang besar. Lalu dia mati, dia bawa kunci kontaknya. Bisnya 100, 100 ekor, 100 eh, buah. Kunci kontak bis dimasukin di kubur. Pernah. Ya, dia tinggal dengar. Jadi bensinya, dan rosternya Harrier sekarang ada Harrier parkir di luar anak istrinya tinggal terurai air mata masuk dia ke liang lahat dengan kain kafan dan amalnya tinggal cintai kata Allah siapa yang tak kau cintai tapi ingat pada satu hari kau akan berpisah dari orang-orang yang kau cintai wal wa'mal masyikta fa'innaka fa berbuatlah. Ya, beramallah kamu dengan apapun bentuk amal itu. Tapi ingat bahwa apa yang kau perbuat itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi tidak ada satupun amal yang tersembunyi dalam catatan Allah. Semuanya nanti akan dibongkar. Yaumatublas sarair. Pada hari semua amal dibongkar oleh Allah Taala. Ketika itu orang-orang kafir berlutut di hadapan Allah sambil menunduk dari surat-surat Al-Jasiyah itu. Dia sudah tidak bisa menghindar lagi. dari, Ya. Nah, itulah yang ketujuh yaitu apa tadi? Cinta al-mahabbah. Jadi itulah tujuh syarat syahadat. Yang bila mana ketujuh syarat syahadat ini kita mampu, kita tahu dan kita amalkan, insya Allah syahadat kita ini akan lempeng akidah kita itu akan lurus. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kuatnya Islam seseorang itu tergantung sungguh kuat akidahnya. Kuat akidah akidah seseorang itu tergantung sungguh dari bagaimana dia memahami kalimat la ilaha illallah. Maka itulah pentingnya kita mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah.